Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Syukur Alhamdulillah pagi ini kita bisa bersama kembali dalam talim Tadarus Bimbingan Membaca Al-Quran Dalam kajian indeks Al-Quran Kajian kita meneruskan bahasan pekan yang lalu Masih membahas tentang sholat Ibu dan Bapak bisa melihat indeks Quran warna merah ya Untuk yang terbaru karena belum sampai jilid keempat jadi kami masih mempergunakan indeks Quran yang warna merah. Ada ya yang warna merah, yang lama ada di halaman 296 masih meneruskan bahasan kita tentang sholat sesuai dengan bulan Rajab di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan ini ya tentu saja di bulan Rajab ini diisrokan dan dimirajkan hasilnya adalah perintah sholat lima waktu Baik Ibu dan Bapak bisa melihat 296 buku warna merah. Di sana ada dasar tentang kewajiban sholat tahajud. Ya ada. Bisa dilihat di sana di surah Al-Furqan. Surahnya Ibu dan Bapak bisa mencatat ya di buku merah itu kekurangannya tidak ada nomor surat. Suratnya surah ke-25 ayat 64. Sudah ketemu? ayat 25 hmm, ya dasar tentang sholat tahajud kemarin sudah dibahas bahwa sholat sebelum sholat wajib lima waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menerima melaksanakan sholat tahajud dan wajib bagi Rasulullah gitu ya sholat tahajud sudah ketemu surah ke 25 ayat 64 ya ada itu surah ke-25 ayat ke-64.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 Sifat seperti apa yang mendapat kemuliaan di sisi Allah Diawali dari ayat 63 Ya Sudah ya? Bismillahirrahmanirrahim. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبتون يبي ما تبي ثم تبيجوا والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقم مس يا إيه، مس ماتي ساء مد وجب مد تسيل <clears throat> إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقت ولم يق رأيه Walam idhar hukumi mati. Walam yaqtulu wa kana baina dhalika qawama. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف يضاع يضاع الأسرية يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا Ini yang ya. E, hi itu kan har harusnya tidak panjang. Harusnya tidak marsilah kosiroh. Itu. Karena apa? Syaratnya marsilah kosiroh itu tidak boleh ada huruf mati sebelum dan sesudahnya. Tapi khusus di ayat ini, wa yakhlud fihi muhana. Itu mad mubalagoh itu. Pengecualian. Hanya di ayat ini aja. In, ingin menandakan bahwa orang yang durhaka kepada Allah kekal di dalam neraka itu ya di ayat 69 ini yakni akan dilipat gandakan azabnya untuk untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina tuh ya penekanan di sini uh, ada wayakhlud wayakhlud fihi muhana harusnya kan tidak panjang karena Marsilakosir itu syaratnya tidak boleh ada huruf mati sebelum dan sesudahnya. Kecuali di ayat ini aja. Inilah yang dikatakan mad mubalaghah. Di buku wajib nanti bisa dilihat halaman 43 ya, buku tajwid. Hi dalam kata fihi tersebut mesti dibaca panjang. Walaupun huruf yang sebelumnya itu mati. Mad mubalaghah ini ialah penekanan suara pada hi, fihi itu mengandung arti bahwa orang-orang musyrik yang membunuh orang tanpa dosa berzina itu yakhlud fihi kekal di sana dalam siksaan. Keterangan ini mad mubalaghah hanya terdapat di sini saja, tidak ada di tempat yang lain. Ya, tajwidnya itu ya nyambung. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله faula mad wajibun tasil ya faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahima ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا apa tuh mad Aiwad dua fathah dibaca satu jika dihentikan. Mada bertanya mad, mad Itu ini uh, satu topik ya tentang sholat malam tapi memang ayatnya bagus sekali. Ini sifat-sifat hamba Allah yang mulia. Ayat 63 surah Al-Furqan surah ke-25 dan hamba-hamba Tuhan, hamba-hamba Rob, hamba-hamba Allah yang maha penyayang itu siapa? Ialah orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, tidak sombong orang Islam itu ya. Tidak sombong. Dan apabila orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Allah Rabbi. Ini uh, aturan yang mana yang seindah ini. Walaupun kenyataannya itu kan oknum ada orang kok muslim seperti gitu, kok Islam begitu, begini, begitu. Itu bukan bukan Islamnya tapi orangnya yang nggak beres ya. Aturannya Masya Allah ini. Orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang jahil menyapa mereka, mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik, indah sekali. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud, dan berdiri untuk Tuhan mereka, untuk Rob mereka. Ya, ini eh, catatan kakinya di sini orang-orang yang sholat tahajud di malam hari semata-mata mengharapkan ridho Allah karena Allah sajalah. Ini ini adalah sifat-sifat hamba Allah yang mulia. Satu tadi jalannya tidak sombong dengan rendah hati tapi tidak rendah diri. Apabila ada orang jahil orang bodoh ya jahil itu ngenyek sama kita, menghina kita, berkata yang tidak benar, justru kita membalas dengan kata-kata yang baik. Dua. Kemudian yang ketiga, dia juga orang-orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Rob mereka, untuk Tuhan mereka. Tiga. Kemudian, dan orang-orang yang berkata, yang keempatnya, Ya Rob yang berdoa ini di malam-malam hari atau setelah selesai sholat, dia mengucapkan apa doanya? Rabbana sif anna azab jahannam. Inna azabaha kana gharama. Ini. Dan orang-orang yang berkata, Ya Rob, ya Tuhan, ya Rabbana, ya Tuhan kami, jauhkanlah azab jahannam dari kami. Sesungguhnya azab itu adalah kebinasaan yang kekal. Sesungguhnya jahanam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Kemudian, dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta, nah ini, membelanjakan hartanya, dia punya berkecukupan. Mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak boleh tidak pula kikir. Ini sifat orang muslim itu mukmin mukminah itu seperti itu dia saat berbelanja menafkahkan hartanya walaupun tahu dia bisa beli apa saja tapi dia tidak berlebihan tidak tidak mubazir karena indal mubazirin karena ikhwan syaitan karena orang yang menghambur-hambur harta dan saudaranya setan dia tahu dia tidak tidak menghambur-hambur hartanya tidak boros dan juga tidak kikir tidak rakus ini dan orang-orang yang apabila membelanjakan hartanya mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir. Dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Ya sifat-sifat Allah ya. Kemudian, dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan. Jadi yang di ayat 68 ini dia sifat-sifat hamba Allah yang mendapat kemuliaan adalah tidak syirik. Orangnya tidak musyrik tidak menyembuh tidak menyembah ilah yang lain, hanya menyembah Allah sajalah. Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan, Rob yang lain beserta Allah. Jadi tidak ada serikat untuk Allah. Hanya Allah, hanya kepada Allah. Kemudian juga tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar. Kemudian tidak berzina. Barang siapa yang melakukan demikian, niscaya dia mendapatkan pembalasan dosanya, yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina kecuali orang-orang yang bertobat, beriman dan mengerjakan amal soleh, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan orang-orang yang bertobat dan mengerjakan amal soleh, maka sesungguhnya dia bertobat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu, tadi ya termasuk sifat-sifat itu tadi kan, tidak tidak membunuh, kecuali membunuh sesuatu yang ada ketentuannya. Tidak berzina, nah, kemudian tidak melakukan persaksian palsu. Banyak kan sekarang? Makanya kan hati-hati jadi hakim, hati-hati jadi jaksa, ya hati-hati jadi pengacara, memutarbalikan fakta. Nah, di dunia bisa dapat uang, tapi di akhir nanti hakim itu kan masuk neraka dua dari tiga orang duanya masuk neraka kecuali yang beriman kepada Allah walaupun dia menetapkan salah kata tapi dia sudah berpegang teguh pada Al-Qur'an dan Al-Hadis kesalahannya tentu dimaafkan bahkan yaitu hakim itu posisi yang mulia manakala dia berpegang pada syariat Islam, berpegang pada kebenaran. Tapi kalau dia memutarbalikan neraka nar bagiannya. Nih. Dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu itu termasuk sifat-sifat hamba Allah yang mulia. Dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka lalu mereka melalui saja dengan menjaga kehormatan dirinya. Jadi seorang yang memiliki sifat yang mulia, dia tidak berkata, tidak berbuat hal yang mubazir, hal yang tidak tidak ada manfaatnya. Kemudian dan orang-orang yang apabila diberi ingatan, dia diberi peringatan oleh Allah dengan ayat-ayat Tuhan mereka, mereka tidak menghadapinya sebagai orang-orang yang tuli dan buta ada bencana tiba, ah itu megejala alam. Ada banjir, ah itu megejala alam. Ada lapindo mulut, ah itu mah karena ini, karena itu. Dia lupa bahwa semuanya itu dari Allah. Buktinya kalau Allah tidak menghendaki, tidak terjadi juga. Memang, zaharul fasad bil barri wal bari bima kasabat aidinas. Kerusakan, ya, di bumi, di laut, di semua ini karena ulah tangan manusia. Memang ada sebab akibat. Tapi semua itu juga hakikatnya Allah juga kembali kepada Allah. Nah ini, setiap mendapatkan teguran, peringatan dari Allah, dia tidak buta dan tidak tuli. Ya, itu tidak tuli dan tidak buta. Dan orang-orang yang berkata, nah ini doa lagi. Ya Tuhan kami anugerahkan kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyayang hati. Dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi di ayat ini tadi ada doa ya. Pertama tadi di ayat ke 65. Digaris bawahi ya, dicatat ulang, dihafal. Rabbana srif anna azab jahannam inna azabaha kana gharama. Itu ya, saat sholat malam itu ini doanya di salah satunya sholat tahajud atau dalam sholat-sholat kita. Kemudian doa yang setelah selesai sholat kita sering, sering, sering kita sampaikan di ayat ke-74-nya. Mana? Ini. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun waj'al ya waj'alna lil muttaqina imama. Ini ya. Seringkali kan kita membaca doa ternyata ada di ayat 64. Di ayat 64 itu tentang doa untuk keluarga. Nih, ya Allah ya Rabbi ya Tuhan kami ya Rabbana anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyayang hati, sebagai penyenang hati, penyejuk hati. Dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Amin. Mereka itulah orang-orang yang diberi balasan dengan martabat yang tinggi dan sorga jannatun na'im. Kenapa? Karena kesabaran mereka dalam mereka itu juga disambut dengan penghormatan dan ucapan selamat di dalamnya mereka kekal di dalamnya. Surga itu, jannah itu sebaik-baik tempat menetap dan tempat kediaman. Itu ya. Nah ini. Robbana ah, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina kurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Kalau semuanya itu kita dapatkan sifat-sifat hamba Allah yang mulia tadi dari ayat 63 dirangkum kembali ya, dicatat kembali. Maka kita akan mendapatkan kemuliaan. Jannatun Naim tempatnya. Khalidina fiha hasunat mustaqarra wa muqama. Itu. Di ayat terakhirnya, Kul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum faqad kadzabtum sawfa yakunu lizama. Katakanlah kepada orang-orang musyrik Robku, Tuhanku, Robbi tidak mengindahkan kamu, melainkan kalau ada ibadahmu. Tetapi bagaimana kamu beribadah kepadanya, padahal kamu sungguh telah mendustakannya. Karena itu kelak azabnya pasti menimpahmu. Padahal kita tadi akan membahas hanya 6, ayat 64 aja. Ternyata di sini sifat-sifat hamba Allah ya. Di sini saya tambahkan nih di indeksnya tentang sifat sifat hamba Allah. Sifat-sifat hamba Allah yang mendapat kemuliaan. Yang mendapat kemuliaan. Itu insya Allah nanti di, di indeks jilid keempat ini ada juga. Kekurangan yang buku merah itu karena tidak nomor tidak ada nomor surat aja. Lengkap lumayan ya, eh, walaupun tidak selengkap buku hijau itu di buku merah itu enak bahasannya itu ya, tema-tema dicatat kembali ya nanti sifat-sifat hamba Allah yang mulia. Itu hamba Allah yang mulia itu yang menyayang itu ialah orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati dan apabila orang jahil menyapa mereka mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Itu tidak dibalas dengan kata-kata yang jahat. Dan orang-orang yang melalui malamnya ini tema kita yang melalui malam harinya dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka. Salat ya, ya tahajud ditambah dengan salat hajat, apa ya? Kemudian juga baca Quran, ya, kemudian nanti salat fajar, sunnah sebelum fajar karena orang yang melaksanakan salat fajar kan bila dibandingkan dengan dunia dan seisinya lebih mulia orang yang melaksanakan salat fajar. dan yang menyatakan fajar itu subuh. Ifai subuh lain lagi. Salat subuh itu ciri ciri orang ciri khusus orang-orang yang beriman. Karena orang munafik itu susah untuk melaksanakan salat subuh. Ya, orang-orang kafir susah. Itu ya. Kemudian di surah ke-32. Surah 32 ayat ke-16. Sudah ketemu? Nih, ya. Kalau sendiri belajar baca Quran seperti ini males. Kalau bersama enak kok ya. Banyak godaannya kalau sendiri. Ya, berarti kan sudah ada tuh. Nah, masih di buku merah dulu ya Bu Yayu. Buku indeks terbarunya jilid keempatnya kan nanti lagi diselesaikan. Nanti ya di jilid keempat ada tentang ini digabung. Di surah ke-32 ayat 16. Ada surat As-Sajdah. Ini ayat 16-nya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى nuzulam nuzulam iklamnya gitu ya jangan nujulam nuzulam ada samar sedikit nuzulam bima kanu ya'malun nih Bu Vivi ya sudah mulai enak ternyata ada ada indeks ya ada pekerjaan lagi ibu-ibu sambil baca-baca. Iya memang ibu betul. Di fotokopi diperbanyak dibagi-bagi untuk jamaahnya. Ya Allah. Jadi ibu jadi ustazah sekarang alhamdulillah ya. Karena kita bisa memahami bukan hanya bisa baca Quran tajwidnya juga bisa memahami isinya. Yang penting kan itu setelah bisa memahami untuk diamalkan. Bagaimana kita bisa mengamalkan wong <laughs> isinya nggak nggak ngerti kayak orang kayak orang Betawi atau orang mana aja, kita orang Sunda bilang sama sama misalkan sama seseorang yang kita cintai. Aduh, abdi mah seneng banget ke anjing. Abdi mah cinta banget. Kayak anjing jika anu mah lamun teu aya anjeun mah kumaha? Eh dia bukan orang Sunda, nggak <laughs> ngerti. Dia senyum-senyum aja. Ngomong apa sih kamu? <laughs> Padahal kita lagi lagi menyatakan perasaan hati kita karena bahasanya tidak dimengerti. Nah ini Quran itu bahasa Arab. Ya kita baru akan bisa memahami kalau kita belajar minimal ya sebelum kita belajar bahasa Arab kan hari sabtu hari Minggu ada belajarnya ya di taklim kita. Ya kita dari terjemahan dari terjemahan yang menterjemahkan kan orang-orang pintar gitu ya. Nah di ayat 16 ini nih uh, ada hubungannya dengan ayat-ayat yang sebelumnya ya ayat 15. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami adalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat kami, mereka menyungkur, bersujud. Itu ya, ini ayat sajadah termasuk. Mereka sujud tunduk patuh kepada Allah serta husu Disunahkan mengerjakan sujud tilawah apabila membaca atau mendengarkan ayat-ayat sajadah seperti ini. Ini kan Innama yu'minu bi ayat bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Langsung sujud. Minimal kalau enggak hafal subhanallah ya tiga kali. Itu kalau hafal sajada wajhiya lilladhi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin itu ya wajahku telah bersujud kepada yang telah menciptakannya memisahkan memfungsikan pendengaran dan penglihatannya dengan kemampuan dan kekuatannya maha suci Allah sebaik-baik penciptaan ini ya e, menurut Ibnu Sakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca doa ini tiga kali sajadah wajhi alladhi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Saat tadi ada ini kan termasuk eh, ayat ayat uh, saja ada yang kalau menemukan ayat ini kita langsung sujud. Innama yu'minu wa innama yu'minu bi ayatina bi ayatina alladziina idza dzukkiru biha kharu sujjada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. La yastakbirun. Hamas ya. Itu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami adalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat kami, mereka menyungkur sujud dan bertasbih serta memuji Tuhannya, sedang mereka tidak menyombongkan diri. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Apa jauh? Mereka tidak tidur di waktu di waktu biasanya orang tidur untuk mengerjakan salat malam. Saat orang tidur terlelap nyenyak, dia bangun. Dia menghambakan diri berhalawat, bermesraan dengan Allah. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedangkan mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan harap dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Tidak sholat malam aja, sholat malam juga iya, menafkahkan juga. Nafkah itu kan eh, infak itu, infak sodakoh wajib itu zakat. Sodakoh sunnahnya infak gitu ya. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Maka apakah orang yang beriman sama seperti orang yang fasik, yang kafir? Tentu tidak. Mereka tidak sama. Adapun orang-orang yang beriman dengan mengerjakan amal-amal soleh, maka bagi mereka sorga, sorga, jannatun na'im, tempat kediaman sebagai pahala terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Adapun orang-orang yang fasik, yang kafir, maka tempat mereka adalah neraka. Setiap kali mereka hendak keluar darinya, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah siksa neraka yang dahulu kamu mendustakannya. Allah Rabbi. Disiksa, dibakar, hancur, jadi lagi. Disiksa, dibakar, hancur, jadi lagi. Kapan? Selamanya, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kecuali ada iman dalam hati kita. Tidak kekal dalam neraka. Tapi jangan coba-coba. Karena sehari di neraka sama dengan seribu tahun di dunia. Ya. Kemudian masih tentang sholat tahajud ini di surat Az-Zumar ya, surah ke-39. Surah ke-39 ayat yang ke-9. Anda ketemu? Surah 39 bahasan kita tentang sholat tahajud ya. Ini Pak Uung, ini Pak Ahmad ya. Ini sudah ada ya indeksnya ya, sudah dimiliki ya. Yang merah ada 1 sampai 3, yang keempatnya lagi di selesaikan ya disusun nih hamba Allah dengan senang hati menyusunnya karena ingin beribadah ya tentu di ayat 9 ada nih A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Ini ayat 9 ya dari ayat dari ayat 8-nya وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نعمة منه نسي, نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل وجعل لله biasanya وجعل الله ya di sini ada وجعل penekanan لله untuk Allah وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك بكو uh, jadi itunya kaufnya ya double Qul tamatta' bikufrika qalila bikufrika qalila itu agak kagok Qul tamatta' bikufrika qalila innaka min ashabin nar أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجون رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ۖ إنما يتذكر أولو الألباب قل يا عبادي يا مد أسلية قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب Ya Allah, ya meninggal orang-orang yang sabar itu dapat pahala tanpa hitung-hitungan. Tak, ya Masya Allah ya. Ini perbandingan antara orang-orang yang mukmin dan orang-orang yang kafir di ayat 10-nya. Baik dari ayat 8-nya ya. Dan apabila manusia ditimpa kemudaratan, dia memohon pertolongan kepada Tuhannya dengan kembali kepadanya. Kemudian, ya, apabila Tuhan, apabila Allah memberikan nikmatnya kepadanya, lupa, lupalah dia akan kemudaratan yang pernah dia berdoa kepadanya, kepada Allah untuk menghilangkan sebelum itu. Itu orang-orang yang tidak bersyukur kan gitu. Saat susah dia berharap berdoa pada Allah. Saat senang dia lupa pada Allah. Dan dia mengadang adakan sekutu-sekutu bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya. Katakanlah, bersenang-senanglah dengan kekafiranmu. Ini Allah marah kan? Eh, itu nyungkun. Ya sudahlah sana. Kalau kamu nggak mau beriman, berbuatlah sesuka kamu. Bersenang-senanglah dengan kekafiranmu itu untuk sementara waktu. Sesungguhnya kamu termasuk penghuni neraka. Apakah kamu wahai orang musyrik yang lebih beruntung ataukah orang yang beribadah di waktu waktu malam dengan bersujud? Kenapa dia bersujud dan berdiri sholat malam sedangkan dia takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat dari Tuhannya, dari Robnya, dari Allah. Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Kenapa mau sholat-sholat malam saat orang terlelap tidur dia mau? Karena dia tahu Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Tentu tidak. Sesungguhnya orang yang berakalah yang dapat menerima pelajaran. Eh, bangga, bahagia. Kalau ibu dan bapak menerima pelajaran berarti orang-orang yang berakal. Ini kan bahasa Allah. Sesungguhnya orang yang berakalah, yang punya akal, yang punya otak, yang dapat menerima pelajaran gitu. Kalau yang enggak kan berlalu Quran dibacakan, dibaca, lewat berlalu begitu saja. Tidak berbekas, seibarat air turun ke apa tanah yang tandus. Tidak ada artinya gitu ya. Berlewat berlalu begitu saja atau lewat jalan aspal ya, atau kalau sekarang kan dicor gitu ya. Hmm, air ke situ lewat begitu saja tidak ada resapan-resapan. Nah ini di ayat sepuluhnya perbandingan antara orang-orang yang mukmin dan orang-orang yang kafir. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Innama yuwaffa, innama yuwaffa sabiruna ajrahum bi ghairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Di ayat sebelasnya, katakanlah sesungguhnya aku diperintahkan supaya hanyalah menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dan menjalankan agama. Dan diperintahkan supaya menjadi orang yang pertama berserah diri. Katakanlah, sesungguhnya aku takut akan siksaan hari yang besar jika aku durhaka kepada Tuhanku. Katakanlah hanya saja yang aku sembah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama. Agamaku. Maka sembahlah olehmu, wahai orang-orang musyrik, apa yang kamu kehendaki selain dia. Ini eh, apa marahnya Allah. Udah, sembah aja berhala, sembah sana, minta. Memang bisa mengabulkan permintaanmu. Uang berhala-berhala itu yang kamu yang buat Ya, kan ada yang lucu ya di, di sejarah-sejarahnya itu. Sejarah penyembahan mereka. Mereka bikin penyembahan-penyembahan berhala-berhala itu. Ada sebagian dibikin dari bahan roti. Dibentuk di segalanya. Sembah, disembahlah dia. Eh, patung-patung e, itu. Setelah dia lapar, patung-patung itu dimakan. Kok begitu? nih nah ini. Ya. Kul inni umirtu an a'budallaha mukhlis, mukhlisal din wa umirtu li an akuna al muslimin katakanlah aku pertama awal muslim ya kul inni akhafu in asaitu rabbi azab yaumin azim kulillah kulillah a'budu mukhlishan lahuddin itu ya yang ayat 15-nya marahnya Allah ya sudahlah orang musyrik orang kafir silahkan kamu sembah apa yang kamu inginkan apakah bisa memberikan pertolongan kepadamu tapi hanyalah orang yang punya akal, punya otak yang mau berpikir, mau menerima kebenaran kan seperti itu. Nah, kemudian ada yang ini pari apa sih kedudukan sholat? Ini saya kedudukan sholat, hukum sholat. Saya ambilkan dari fikih sunnah nih ya yang ditulis oleh Said Sabik. Di sini banyak sekali hadis-hadis yang dikumpulkan oleh beliau. Ini kedudukan sholat di halaman 205 dinyatakan Solat dalam agama Islam menempati kedudukan yang tak dapat ditandingi oleh ibadah manapun. Ia merupakan tiang agama, di mana ia tak dapat tegak kecuali dengan itu. Rasulullah bersabda, Rasul amril Islam, wa amuduhus salah, wa zirwatus sanamihil jihadu fi sabilillah. Pokok urusan ialah Islam, sedangkan tiangnya ialah solat. Jadi kalau nggak ada solat, nah rubuh lah, nggak ada artinya. Dan puncak puncaknya adalah perjuangan di jalan Allah. Ia salat adalah ibadah yang mula pertama diwajibkan oleh Allah Ta'ala, di mana titah itu disampaikan langsung olehnya tanpa pelantara, dengan berdialog dengan Rasulullah pada malam Mi'rajkan, Isra dan Mi'raj itu kan. Nah ini, Rasulullah bersabda, فرضت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به خمسين ثم نقصت حتى زئلت خمسا إيه؟ ثم نودي يا محمد إنه لا يبدل القول لدي وإن لك بهذه الخمس خمسين ini يعني Solat itu dipardukan atas Nabi, diwajibkan kepada Nabi pada malam ia diisrokan sebanyak 50 kali. Ini kan kisahnya ya. Awalnya 50 kali, kemudian dikurangi hingga 5, lalu ia dipanggil, Hai hey Muhammad, putusanku tak adalah tak dapat diubah lagi. Dan dengan solat lima waktu ini, ku tetapkan mendapat ganjaran sama seperti 50 kali. Kan? menerima titah kewajiban salat 50 turun ya setengah setelah berdialog dengan Allah wah umatmu tidak akan kuat kalau 50 waktu dikurangi 5 45 naik lagi ah 45 juga nggak kuat turun lagi jadi 5 40 ah 40 juga nggak kuat udah 5 waktu ya 5 waktu juga umat kamu nggak cukup nggak kuat nggak bisa tapi aku malu katanya kata Nabi untuk menghadap Allah untuk minta dikurangi dan Allah menetapkan sudahlah lima waktu tidak akan dikurangi lagi. Tetapi ingat lima waktu itu nilainya, ganjarannya, pahalanya sama seperti orang yang melaksanakan lima puluh kali. Dia coba lima puluh waktu ya. Itu Allah robi ini. Ia juga merupakan amalan hamba yang mula-mula dihisab. Disampaikan dalam sebuah hadisnya, awwalu ma yuhasabu alaihi al-abdu yaumal qiyamati as-salah. Fa in sal fa in saluhat saluha sa'iru amalihi wa in fasadat fasada sa'iru amalihi. Amalan yang mula-mula dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat ialah salat. Jika ia baik, baiklah seluruh amalnya. Sebaliknya jika jelek, jeleklah pula semua amalnya. Jadi kan saya katakan kemarin, sholat itu ibarat kunci. Kalau ada sholat, amalan-amalan yang lain baru dipeli, di, di, di, di, apa, dicatat. Kalau nggak ada sholatnya, enggak. Hmm, nah, ini hadisnya. Banyak ya, besok kita sampaikan ini. Kami sampaikan kembali, ini baru sampai eh, kedudukan sholat. Nah, eh, Pak memang iya orang yang meninggalkan sholat eh, statusnya keluar dari Islam. Iya, nanti ada di sini ya hukum yang meninggalkan sholat. Nanti ada itu uh, di sini al ahdul ladhi bainana wa bainahum as-salah. Faman tarokaha faqad kafaro. Bukan saya yang ngomong ini, bukan ya. Ini Rasulullah bersabda, janji yang terikat erat antara kami dengan mereka ialah sholat. Maka barang siapa yang yang meninggalkannya berarti ia keluar dari keislamannya. Kafir. Tuh Allah Rabbi hati-hati ya itu jangan meninggalkan sholat itu karena sholat uh, ciri khas itu ya seseorang Islam atau bukan besok kita teruskan ya kajian kita ada saran ada kritik silahkan ke 0812 828 7881 081282878881. Terima kasih ada yang eh, saran juga Pak Ari, bagaimana kalau bab zakat dibahas? Ya, nanti setelah salat ya, satu-satu. Ada juga yang minta Asmaul Husna dibahas. Ya, nanti. Uh, kita lihat waktunya ya, uh, eh, perincian-perinciannya. Kita sholatnya dulu nih. Sholatnya tata cara sholat seperti apa yang dilaksanakan Rasulullah kita lihat dari sumber-sumber aslinya ya. Dari Al-Qur'an dan Al-Hadisnya. Ibu dan Bapak terima kasih untuk semuanya. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.